wafakanallah wa iyyakum. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa at-tauhid dan la ilaha illallah laisa bimujarradi Allah. Bahwa kalimat tauhid, prinsip tauhid dan kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan banyak sudah korban. Dan kita lihat sejak awal dakwah ini berkembang di Mekah di oleh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Nah, ada orang-orang yang mereka mengandalkan ucapan kalimat ini. Mungkin selamat darah dan hartanya, tapi di akhirat tidak. Tapi ketika mereka menyakini benarnya kalimat ini, dunia mereka rubah. Nah, Dunia mereka kuasai. Mereka bukan ahli politik. Bukan ahli perang. Dalam artian bukan prajurit-prajurit yang terlatih seperti adi kuasa ketika itu. Tapi Allah jadikan dunia itu untuk mereka. Nah, mereka ram, mereka bongkar, mereka kuras kekayaan Kisra Persia dibagi-bagikan. Nah, permata ya, yang permadani yang 30 kali 30 meter besarnya yang setiap jengkalnya itu adalah permata, berlian, mutiara, nah emas perak itu dipotong-potong dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, ini yang bikin marah orang-orang Iran sampai sekarang. Hadis wala haraj. Nah, ya, dan yang paling banyak hmm, yang juga ikut andil ketika itu dari Yaman. Nah, orang-orang Iran itu dendam sama antum orang Yaman ini siap-siap antum. Banyak orang-orang yatim, orang-orang yang pemberani memang mereka. Ya. Nah. <clears throat> daerah oh, daerah-daerah Yamama itu kan daerah-daerah selatan yang dianggap daerah Yaman ya Daus nah baik nah ini disebutkan oleh beliau dalam benar bahwa ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid ini bukan hanya ketika dimasukkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab tersendiri untuk menerangkan kepada kita bahwa kalimat tauhid dan la ilaha illallah ini bukan sekedar sekedar ucapan. Nah, tapi ketika betul-betul diyakini, betul-betul diyakini dijalankan prinsip-prinsipnya, konsekuensinya, betul-betul merubah keadaan orang itu 180 derajat lebih baik dari yang sebelumnya. Contoh sudah apa? Sudah banyak. 114 ribu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 orang diantara mereka mubasyarin bil jannah. Nah, ya. Dan orang-orang yang walaupun terlambat mereka masuk Islam, mereka adalah orang-orang yang Allah janjikan kullan adallahul husna. Masing-masing dijanjikan oleh Allah jannah. Nah, dan bahkan kita lihat ketika mereka betul-betul berpegang dengan kalimat ini yang tadi mereka perangi, mereka musuhi, itu menjadi teladan. Lihat bagaimana sikap isar mereka dalam keadaan sakaratul maut, luka penuh memenuhi tubuhnya. 90 lebih. Nah, luka tidak ada tempat yang tidak kena sayatan, tusukan tombak di tubuh Ikrimah bin Abi Jahal dalam keadaan jatuh sudah. Kehausan. Dia dengan saudara sepupunya Harith bin Hisham, kemudian yang lain. Nah, minta air kepada prajurit muslim. Didatangi. Dengar rintihan saudaranya. Dia duluan. Kamu berikan dia. Yang kedua, mendengar rintihan saudara yang lain. Dahulukan dia. Ketika dia kembali kepada yang pertama, yang pertama ini sudah meninggal. Balik lagi, ternyata tiga-tiganya sudah meninggal. Mendahulukan saudaranya. Dalam keadaan sangat butuh pada air. Nah, kalau kita langsung gini, gitu ya. ya sudah, kan. duluan saya, yang lain nanti. Kalau bisa dihabiskan duluan. Kebanyakan manusia. Nasallallahu salam. Nah, ya, subhanallah. Sikap ikhtar. Dan ya, tidak rela kalau orang lain lebih dari dia dalam urusan dunia. Nah, nah. Baik, kita lihat. Wa haqiqatu tafsir tauhid al-ilmu wal i'tiraf bi tafarrudi rabbi bi jami'i sifatil kamal wa ikhlasil ibadati lahu. Wa yarji' ila amrain. dan tauhid itu kembali kepada dua hal. nafiyul uluhiyah kulliha an ghairillah. Menafikan uluhiyah semuanya dari segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu malaikat, nabi-nabi termasuk dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, para wali, entah habaib ataupun wali yang lainnya. Nah, yang digelari Maulana, nah, ajengan kiai. Nah. Itu segala sesuatu selain Allah, apalagi yang nah, jinnya, binatangnya, benda-benda mati. Dinafikan uluhiyah itu dari mereka. Bi'an ya'lamu wa ya'taqida, di mana seseorang itu mengetahui dan meyakini Allah yastahiqqal ilahiyah tidak ada yang berhak menyandang ilahiyah sifat lahut, sifat ilahiyah wala syai'an minal ubudiyah dan tidak pula ada satupun yang berhak mendapatkan bagian dari ubudiyah diibadahi ahadun minal khalq satupun dari makhluk makhluk ini la nabiyyun mursal baik itu nabi yang diutus nabi tidak berhak untuk diibadahi dipanggil dalam doa ya nabi fulan beri aku rezeki ya nabi fulan beri aku syafaat tidak layak mereka dipanggil. Nah, tidak boh, tidak boleh karena mereka bukan pemilik uluhiyah, bukan nah, zat yang berhak untuk menyandang sifat uluhiyah. Mereka sempurna tapi terbatas. Dahulu mereka tidak ada. Ya, sampai Allah yang menciptakan mereka. Mereka dulu bukan apa-apa sampai Allah menjadikan mereka mulia. Allah milih mereka dan tidak layak untuk dijadikan sesembahan wala malakul muqarrab tidak pula malaikat yang didekatkan Jibril yang paling dekat pada Allah nah atau wala ghairihima apalagi yang selain keduanya jangankan malaikat dan nabi ini tidak layak untuk menerima peribadatan dituju dipanggil mintai syafaat ya tidak boleh apalagi yang selain keduanya dari orang biasa entah itu habaib wali ataupun maulana ataupun kiai Nah, wa annahu laisa li ahadin al khalqi fi dhalika hadzun wala nasib dan tidak ada satupun dari makhluk ini yang dapat bagian dalam uluhiyah dan rububiyah ataupun dalam ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, isbatul iluhiyah lillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Setelah dinafikan uluhiyah itu dari semuanya, dari segala sesuatu selain Allah, diisbatkan uluhiyah itu hanya untuk Allah la syarikalah, tidak ada sekutu bagi baginya. Wa tafarruduhu dan kesendiriannya bima'anil uluhiyah kuliha menyandang sifatnya ini semua makna uluhiyah. Mana-mana uluhiyah yaitu wahyan nu'utul kamal. Kuliha yaitu keadaan-keadaan maha sempurna. Semua kesempurnaan itu adalah milik Allah. Zatnya maha sempurna. Sifat-sifatnya maha sempurna. Perbuatan-perbuatannya maha sempurna ucapan-ucapannya maha sempurna. Sempurna dalam hal kebenaran, kepastian. Ya, sempurna dalam hal keputusan hukum adil dalam hal keadilan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfi hadzal i'tiqad wahdah. Tidak cukup keyakinan ini semata. Hatta yuhaqqiqahu al-'abdu hatta yuhaqqiqahu al-'abdu bi kalimat din lillah. Sampai dia mengikhlaskan kalimat din ini hanya untuk Allah. Apa wujudnya? fayaku mobil Islam. Dia laksanakan ajaran Islam, ini amalan-amalan lahiriah. Wal iman, amalan-amalan batiniah. Wal ihsan yang lebih dalam lagi. Wa bihuquqillahi wa huquqi khalqih. Dia tunaikan dia penuhi hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Qasidan bidzalika wajah Allah. Demi mengharapkan wajah wajah Allah wa taliban ridwanahu wa tawabahu dan hanya mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagian dari nah sedikit dari bagian ini perkara ini sedikit pun untuk untuk nafsunya, untuk siapapun. Dan alangkah sulitnya. terkait dengan ini juga kita minta di dalam dalam salat kita ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka, yaitu orang-orang yang telah ikhlas, para nabi, ini puncaknya, pimpinannya, orang-orang siddiqin yang betul-betul jujur ikhlasannya, keyakinannya, batinnya, takwanya, ihsannya kepada Allah. Nah, dan seterusnya. Ini yang kita min, kita minta. Maka sungguh-sungguh sungguh-sungguh minta kepada Allah diberi bimbingan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat itu adalah para anbiya. Semua dalam bentuk apa jalan lurus itu? Amalan lahir. Nah, mereka terdepannya, paling ngurusnya, paling ikhlas. Amalan batin, mereka paling ikhlas, paling takwanya. Nah. Ya. allah Qala wa ya'lam dan dia mengetahui anna min tamami tafsiriha dan di antara kelengkapan tafsir kalimat la ilaha illallah ini wa tahqiqiha dan kesempurnaan tahqiqnya, perwujudannya, penerapannya adalah sikap al-bara'atu min ibadati ghairillah berlepas diri, punya sikap benci, memusuhi, nah, antipati, berlepas diri dari semua peribadatan kepada selain Allah. Nah, sikap ini diatur dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tidak artinya mungkin mentang-mentang benci kepada kesyirikan, setiap orang musyrik, setiap orang nyembah patung ditembakin, diledakkan. Bukan seperti itu. Nah, Ya, itu bukan ajaran Islam. Islam rahmatan lil alamin. Bukan untuk itu Rasulullah jihad perang. Bagaimana supaya dia kembali dalam Islam dalam tanpa menumpahkan darahnya? Ini Islam. Ya. Nah, bagaimana supaya dia dapatkan diselamat fitrahnya kembali kepada fitrahnya yang asli tanpa harus melenyapkan dia? Ini Islam. Nah. Wa anitakhadha wa anna ittikhadha andadin yuhibbuhum ka hubbillah au yu'tihim ka yu'tihum ka ta'atillah au ya'malu lahum kama ya'malu lillahi yunafi makna la ilaha illallah asyaddal munafah membuat tandingan-tandingan yuhibbuhum ka hubbillah mencintai mereka seperti mencintai Allah bagaimana Anda mencintai Allah Anda melakukan pendekatan-pendekatan dengan ta'zim sembahan menyembelih untuk Allah sedekah haji salat Cinta kepada wali-wali, tandingan-tandingan Allah itu juga demikian. Kamu minta syafaat kepada mereka. Kamu bertawasul kepada mereka dengan menyebut-nyebut mereka, manggil-manggil mereka, minta diselamatkan. Menyerahkan ibadah, nazar untuk mereka. Itu juga, itu tandanya. Nah, kamu taati mereka seperti yang taat kepada Allah. Bagaimana anda taat kepada Allah? Nah, bersegera kepada panggilan Allah, mendahulukan semua kepentingan Allah. Seperti itu. Nah, kepada mereka juga apa yang dihalalkan mereka diikuti, padahal itu diharamkan oleh Allah. Sikap seperti ini itu termasuk yang meruntuhkan makna la ilaha illallah. Atau beramal untuk mereka, mengerjakan amalan-amalan untuk para nah, makhluk. Ini amalan ya Hmm. Semoga, semoga dapatkan ridho dari Rasulullah, hmm. dari malaikat, dari Habib Fulan, sebagaimana dia beramal karena Allah. Ini mah, nah, artinya apa? Menduakan Allah. Maka dikatakan meruntuhkan makna la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Nah. al-musannif rahimahullah anna min a'zami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Diterangkan oleh beliau penulis Syekhul Islam menyebutkan anna min azami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah di antara perkara penting yang menjelaskan makna la ilaha illallah adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam ucapan Rasulullah man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan ingkar menentang memusuhi segala sesuatu yang disembah selain Allah bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah terjaga darahnya, terjaga hartanya dan perhitungannya di sisi Allah. Nah, maka di sini artinya apa? Falam yaj'al mujarrad talaffuz biha asiman liddam wal mal. Jadi bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu orang itu terjaga darah dan hartanya. Artinya apa? Kalau misalnya diibaratkan, itu bagaimana dengan orang-orang munafik di zaman Rasulullah? Nah, mereka juga nampakkan kebencian kepada kemusyrikan, kesyirikan. Mereka ikut perang, memerangi orang musyrikin. Nah, itu kan tampilan. Yang penting kan tampilan, yang penting dilihat oleh Rasulullah bahwa mereka tidak suka kepada musyrik. Kan itu Perkara batin nah, Rasulullah kan nah, kalau tidak diberitahu oleh Allah nggak tahu. Nah, nah jadi secara lahir. Artinya mereka pun menampakkan kebencian kepada ini orang munafik di zaman itu. Artinya apa? Nah. jadi tidak sekedar lafaz la ilaha illallah itu menjaga darah dan harta sese seseorang. Bal bahkan wala ma'rifatu ma'naha ma'alaf dia bahkan tidak juga dia sudah tahu maknanya dan, dan kemudian mengucapkannya itu tidak cukup untuk menjaga darah dan hartanya bal wala iqrar bidzalika tidak juga dengan meskipun dia sudah tahu maknanya sudah dia ucapkan dia mengikrarkan nah, itu tidak cukup untuk menjaga darah dan hartanya bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah tidak juga meskipun dia mesti apa tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah satu-satunya tidak menyekutukannya itu tidak cukup untuk apa untuk menjaga darah dan hartanya artinya apa lihat keadaan kaum munafikin nah ya artinya ada gambaran mereka berbuat seperti itu walaupun nampak mereka berdoa kepada Allah saja ya nah ini mereka artinya nah secara lahiriah Terus, nah nampak artinya jangan dibandingkan dengan mereka. Mereka menunjukkan kepada Rasulullah bahwa mereka tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tapi batin mereka bal la yahrumu maluhu wa ladamuhu bahkan tidak terjaga darah dan harta mereka hatta yudhifa ila dzalik sampai ditambahkan kepadanya al kufru bima yu'badu min dunillah pengenentangan kekumnya ini mengingkari semua yang disembah selain Allah semua bentuk peribadatan yang dilakukan kepada selain Allah itu diingkari, dimusuhi, dibenci. Nyatakan itu syirik. Gitu. Beribadah kepada sesuatu selain Allah. Harus ada minimal benci kita. bukan berarti harus kemudian orang yang berdoa ke di kuburan, minta kepada penghuni kuburan kemudian dipukulin. Ya. Nah, tidak demikian, ya. Ingat, Rasulullah sangat senang ya seorang itu masuk ke dalam Islam daripada harus memerangi seribu sangat-sangat ya. ya. makanya dakwah Islam dan jihadnya itu bukan untuk memusnahkan ya nah Allah fa'in syakat kalau misalnya dia ragu au tawaqqafa dan dia ini menahan diri lam yahrum maluhu waladamu tidak terjaga darah dan hartanya percuma makanya Nah, harus nyatakan itu adalah syirik. Tapi yang jelas, tegakkan hujah. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, saya berdoa kepada Allah untuk supaya apa? Untuk kubur orang yang di kuburan ini. Orang ini dulu orang baik, saya doakan dia. Jangan buru-buru di. Kamu ngapain di sini? Kamu doain, kamu syirik. Nggak boleh. Ya, mungkin dia mendoakan orang yang di kuburan, bukan berdoa kepada yang dikubur. Nah, mungkin dia doakan itu mungkin ibunya, dia doakan kepada Allah. Ya. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Fatabayyana bidzalik, maka jelaslah annahu la budda min i'tiqadi wujubi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Ya? Harus mesti ada yakin keyakinan wajibnya beribadah kepada Allah satu-satunya tidak mempersekutukan Allah. Wa man wa minal iqrar bidzalika i'tiqadan wa nutqan mengikrarkannya ya, dengan cara mengucapkan dan yakin wala budda min al-qiyami bi ubudiyatillahi wahdah dan mesti harus ada perwujudan menyanyi mengabdi kepada kepada Allah menyembah Allah satu-satunya taatan lillah karena taat kepada Allah wa dan tunduk kepada Allah wala budda al bara'ati mimma yunafi dzalika aqdan wa qawlan wa fi'lan dan harus ada sikap bara'ah dari semua yang menafikan itu baik itu dalam bentuk akidah ucapan maupun dalam bentuk tindakan Wala yatimu dzalika illa bi mahabbatil qaimin bi tauhidillah. Tidak sempurna ketauhidan tersebut sampai dia juga mencintai orang yang menjalankan tauhid, mencintai orang yang bertau bertauhid wa mu'alatihi wa nusratihi. Ini bentuk wala. Nah, ya, loyal kepada mereka, cinta pada mereka, menolong mereka, bergabung dengan mereka. Wa bughdu ahli kufri wa syirki wa muadatihin benci kepada ahli kufur, syirik dan memusuhi mereka. Ingat sekali lagi, memusuhi mereka bukan berarti dibom, dibunuh, tapi diajak, diselamat, diselamatkan. Nah, ini orang-orang sumbu pendek ini mainnya bom terus Ya. Ya, tapi kalau orang itu betul-betul berakal, betul dia nih ingin sempurna imannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Anggap mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka kan juga manusia punya hak seperti kita juga untuk hidup. Dan mereka kita sebagaimana kita asal saja bang. Bagaimana kita adalah manusia ingin selamat. Nah dari murka Allah, kenapa tidak mengharapkan dia juga selamat? Oh dia juga adalah anaknya Nabi Adam, anaknya Nabi Nuh. Nah, sama seperti kita mungkin kita kasihan kepada dia karena dalam saat ini dia ditakdirkan Allah dalam keadaan bergelimang syirik. Belum tentu kita selamat selamanya. Nah. Kenapa tidak selamatkan dia? Yang itu mungkin akan jadi pahala, pahala buat buat kita. Qala la tughni fi hadzal maqam al fadl mujarrada. Jadi tidak ada gunanya pada kondisi seperti ini lafat-lafat semata yang kosong wala da'awil khaliyah minal haqiqah. jadi dan pengakuan-pengakuan yang kosong dari hakikat. Tidak ada nyatanya, tidak ada buktinya. Bal wala budda an yutabiqal ilma wal i'tiqad wal qaul wal amal. Tapi harus sesuai ilmu dan keyakinan dengan ucapan dan perbuatan. Fa inna hadhil asya mutalazimah karena semua ini adalah sesuatu yang saling berkonsekuensi. Mereka yang mengucapkan meyakun, apa namanya mengucapkan yakni tauhid meyakini tauhid itu dituntut untuk beramal. Mereka yang mengamalkan tauhid dituntut di punya dasar bahwa dia tertanam dalam hatinya ketauhidan. Mata takhallafa wahidun minha takhallafatil baqiyah. Kalau ini tidak ada, maka yang lain pun tidak tidak ada. Artinya kalau ilmunya saja yang ada, pengamalan yang tidak tidak ada, dipertanyakan ilmunya. Benar nggak kamu belajar? Benar enggak ada keyakinan itu dalam hatimu? Ya, seperti itu. Wallahu ah, a'lam bishawab. Nah, baik ini. Wallahu alam mudah-mudahan bermanfaat. Itu yang bisa kita bahas tentang tafsir syahadat Allah ilaha illallah. Konsekuensi lagi yang, yang lebih apa namanya terkait dengan tapi dari satu sisi sebagian ulama menerangkan kalimat ini la ilaha illallah yaitu dari sisi mahabbah ya tauhidul mahabbah nah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di antara buktinya adalah ya mentauhidkan ini tauhidul mahabbah tidak apa namanya dia mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan benci kepada semua yang dibenci oleh oleh Allah Ya, ini diantara tanda tanda dia mentauhidkan Allah dalam mahabbah atau tauhidul mahabbah. Nah, ilahuna mudah bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Kalau besok beliau nggak bisa hadir, insyaallah kita besok. Nah, ya. Tapi mudah-mudahan bisa hadir. Nah, ilahuna subhanakallah